Yang ternyata tidak mesti bermakna khomsin khomsin. Separuh-separuh. tidak eh, mesti. Walaupun nus maknanya separuh. Dan kemudian jamaah bilangnya nus. Iya, padahal aslinya nus dengan sod. Eh, <clears throat> pergeseran lidah. Jadi nus nus-nus. Tetapi kenyataannya kalau kita bicara masalah fikih, masalah syariat, Rasulullah menyatakan ini nisful ilmi, ucapan saya tidak tahu, nisful ilmi ila akhir, maknanya bukan separuh-separuh, tapi ini bagian dari itu. Itu bagian dari ini, itu maknanya. Contohnya hadis Abu Hurairah. Saya katakan seperti makna dalam hadis Abu Hurairah yang marfu dalam masalah faraid annaha nisful ilmi. Bahwa faraid itu separuh ilmu. Dikeluarkan oleh Ibn Majah. Mengapa kau disebut separuh? Padahal kalau dihitung bukan separuh, mungkin sepertiga pun tidak. Faraid dengan syariat yang lain sebagian dari sebagian. Tetapi karena ahkamul mukallafin naw'an, karena perintah-perintah hukum-hukum kepada para mukallaf itu ada dua jenis. Ada naun yata'allaq bil hayah, ada satu jenis berkait dengan kehidupan, ada satu jenis berkait dengan kematian atau setelah kematian. Sedangkan faraid adalah separuhnya. qala Ibnu Mas'ud al-faraid thuluthul ilmi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa faraid sepertiga ilmu. Berarti dibagi tiga apa maknanya? Wajhu dzalikal hadis alladhi kharrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abdullah Ibnu Amr marfu'an al-ilmu thalatha. Karena ada hadis lain yang berbunyi ilmu itu tiga. Wa ma siwa dzalika. Dan apa yang selain itu dikatakan bukan ilmu. Atau dikatakan fadlun, tambahan saja. Ilmu itu tiga. Sisanya hanya fadlun, Pertama ayatun muhkamah. Kedua sunnatun qa'imah. Dan ketiga faridatun adilah. Yang pertama ayat yang muhkam. Yang kedua sunnah yang tegak. Yang ketiga faridah yang adil. Faridah yang adil. Bisa bermakna hukum-hukum di pengadilan qadha bisa mana hukum seperti pembagian waris dan sebagainya itu faraid waruya an mujahid annahu qala diriwayatkan pula dari mujahid bahwa mujahid berkata al madmadatu wal istinsyaqu nisful wudu kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu adalah separuh wudhu Wala'allahu aral. Ini juga seperti yang dimaukan adalah annal wudu'a kisman. Bahwa wudu itu ada dua jenis. Ahaduhuma madkurun fil Qur'an. Sebagiannya disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kedua diambil dari sunnah. Sehingga madmadah dan istinsyak dikatakan separuh dari wudu. Karena wudu ada yang disebut dalam Quran. Idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى Sedangkan dalam hadis diterangkan lebih detail. Maka yang ini dan yang itu dua-duanya wudhu. Yang ini diambil dari Quran, yang ini diambil dari sunnah. Maka dengan ini ada istilah separuh. Itu separuhnya ilmu. Uh, separuhnya wudhu. Karena satu wudhu dari Quran, yang sebagian lagi dari hadis. Yang ma'khudun as sunnah wal madmadah wal istinsyaq. Aw arada anna al madmadah wal istinsyaq yutahhiru batin al jasad wa ghasla al a'dha yutahhiru zahirahu fahuma nisfani al i'tibar. Atau dengan i'tibar lain, dengan definisi lain, separuh dengan makna bahwa itu ada membersihkan bagian luar, ada yang membersihkan bagian dalam. Berarti dua separuh membersihkan bagian dalam, istilahnya separuh bagian luar, karena dibagi dua. Yang bagian luar semuanya, yang bagian dalam mulut di dalamnya, hidung di dalamnya. Sehingga dikatakan separuh wudhu. Bihadal i'tibar. Dengan makna yang seperti ini. Wa minhu qaul Ibnu Mas'ud. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud, as-sabru nisful iman. Wal yaqin al iman kullu Sabr itu separuh iman. Sedangkan yakin adalah iman seluruhnya. Mengapa? Kalau yakin dikatakan iman seluruhnya, kalau sabar dikatakan separuh iman atau separuh eh, separuh iman. Karena yakin itu pondasi. Kalau keyakinan tidak ada, nggak tersisa. Semua yang di atasnya runtuh berarti iman kulluh. Dia mewakili iman secara keseluruhan. Gak ada yakin, gak ada iman. Tapi sabar disebut separuh karena dia tidak berjalan sendirian. Dia berjalan dengan ha? syukur. Mesti ada sabar, ada syukur. Sabar ketika susah, syukur ketika dapatkan kebaikan. Maka dia selalu berdua. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan seperti sayap burung. Nggak ada yang sayapnya tiga Dua dan ekor tidak satu sayap. Kata Ibn Qayyim, syukur dan sabar seperti dua sayap burung yang dia mengepakkan keduanya untuk mendapatkan jannah. Salah satunya dia tidak bisa terbang kata Ibn Qayyim. Syukur saja tanpa sabar tidak bisa terbang, sabar saja tanpa syukur tidak bisa terbang, seperti burung dengan satu sayap. Sehingga dikatakan sabar separuh dari iman. Wajah min riwayat Yazid ar-Raqashi dari Anas marfu'an al-imanu nisfani. Karena disebutkan dalam riwayat Anas secara marfu' iman itu dua bagian. Nisfun fi sabr wa nisfun fi syukur. Separuh pada kesabarannya dan separuh pada syukurnya. Falamma kana al-imanu yashmul fi'l al-wajibat wa tarkil muharramat, maka kembali kepada permasalahan sekarang. Permasalahan yang dibahas, teman-teman masih ingat. Maka ketika iman mencakup dalam kewajiban itu ada dua jenis, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sahih? Itu syariat iman. Separuhnya kewajiban-kewajiban, separuhnya lagi yang haram-haram yang harus ditinggalkan. Wala yunalu kullu illa sabr dan tidak didapatkan semua itu kecuali dengan sabar. Karena sabru nisfal iman, maka kesabaran itu adalah separuhnya iman. Fahakada yuqalu fil wudu. Demikian pula wudu tadi disebut nisfus salah. Wudu dikatakan separuh salat. Karena salat itu intinya taharahnya dan amalnya. <coughs> Kalau tanpa taharah nggak bermanfaat amalnya. Nah, وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء wa ihsanih. Demikian pula yang namanya salat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tetapi dengan syarat sempurna wudhunya dan sempurna dan bagus wudhunya. Ihsan. Berarti tidak sendirian dia. Kalau tidak sendirian biasa disebut apa? Separuh. Wudhu, separuh salat. Syukur, separuh iman. Sabar, separuh iman. Karena dia tidak sendirian, perlu berdua. Demikian pula salat tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang kayak apa? Yang ada toharohnya atau yang tidak ada toharohnya? Yang ada toharohnya. Berarti toharoh adalah e, menghilangkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Ya enggak juga. Kalau wudhu <clears throat> tok enggak salat, Berarti tidak sendirian juga. Iya, berarti ini sama ini bersama-sama menghilangkan. Fahisha menghalangi fahsya wal munkar, membersihkan dosa-dosa, berarti tidak sendiri berdua. Maka diistilahkan oleh orang Arab dengan separuh-separuh. Karena dia tidak sendirian. Bihadal i'tibar. Fasara syatrus salah. Maka jadilah wudhu sebagai bagian dari salat atau separuh salat. Bihadal i'tibari ayat. Wa kama fi sahih Muslim an Utsman an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min muslimin yatatahhar fayutimmu at-tuhura alladhi kutiba alaihi fayusalli hadhihi as-salawat al-khams illa kanat kaffaratan lima bainahunna. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Utsman dari Nabi SAW bahwa Nabi menyatakan tidaklah seorang muslim bersuci kemudian menyempurnakan tuhurnya. Menyempurnakan tuhur. Tidak disebut wudhu karena tuhur mencakup dua. Tuhur dari hadas besar dan tuhur dari hadas kecil. Dari hadas besar mandi, dari hadas kecil wudhu. Sehingga tuhur a'ammu. Kalimat tuhur lebih umum. Alladhi kutiba alaih. Siapa yang bersuci dan menyempurnakan tuhurnya, fayusalli, kemudian salat, dengan salat-salat yang lima, salat wajib, illa kanat kafaratan lima bainahunna. Maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara semua itu. Di antara salat ke salat. Akan terhapus dengan salat tersebut yang diiringi wudhu sempurna. Tidak sendirian. Salat saja nggak ada toharo nggak diterima. Toharo tanpa salat juga tidak bermanfaat. Oleh karena itu muncul istilah separuh Wa fi riwayatin lahu dan dalam riwayat lain dari beliau, man atammal wudhu'a kama amarahu Allah salawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Siapa yang menyempurnakan wudhunya sesuai dengan Allah, apa yang Allah perintahkan, maka salat-salatnya yang wajib-wajib akan menjadi penghapus-penghapus lima bainahumma, lima bainahunna untuk apa-apa yang ada di antara semuanya, di antara salat-salat tersebut. Tetapi catatannya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus ada taubat khusus. Nah. Wa aidan Fassalatu miftahul jannah. Demikian juga. Salat itu kunci surga. Wal wudhu miftahul salat. Sedangkan wudhunya kunci salat. Salat kunci surga Wudunya kunci salat. Kama kharajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Jabir secara marfu' wa kullun minas salati wal wudu'i mujibun li fathi abwabil jannah. Berarti masing-masingnya. Kullu artinya seluruhnya. Tetapi kalau kullun disebutkan dengan tanwin, maka maknanya masing-masingnya minas salati wal wudu. Masing-masing dari salat dan wudu adalah mujibun li fathi abwabi al jannah. Masing-masingnya menjadi penyebab yang mengharuskan terbukanya pintu-pintu surga sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dari Uqbah bin Amir dia mendengar Nabi SAW berkata, "Mamin muslimin yatawadda." Tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsin wudu'ahu, kemudian dia baguskan wudunya. ثم يقوم فيصلي ركعتين kemudian dia berdiri salat dua rakaat yuqbal alai yuqbil alaihima biqalbihi menghadap kepada Allah dengan hatinya wa wajhihi dan wajahnya illa wajabat lahul jannah kecuali dia akan mesti masuk surga mesti baginya surga apa yang disebutkan yang menyebabkan mesti baginya surga dua Wudu dengan sempurna dan sholat. Tidak sendirian. Tsumma yaqumu wa yusalli rak'atain. Kemudian berdiri dan sholat dua rakaat setelah yusinul wudu. Wa Uqbah bin Amir juga diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW qal ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw yusbighu al-wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhul min ayyiha syaa'a Tidaklah dari kalian seorang pun yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluh kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan. Silahkan masuk min ayyi min ayyiha syaa'a dari pintu manapun yang dia suka. Wa fi sahihain dalam dua kitab sahih dari Ubadah dari Nabi SAW. Ini ciri-ciri kitabnya para ulama mutaqaddimin. Ciri-ciri kitabnya ulama terdahulu begini. Dalil, dalil, dalil, dalil, dalil. Sedangkan orang-orang belakangan eh, sebaliknya ngomong sekian halaman baru satu hadis. tapi beliau ngomong sedikit, dalunya yang banyak. Dan itu rata-rata buku-buku para ulama terdahulu seperti itu. Sehingga diikuti oleh para ulama yang sekarang dari kalangan ahlus sunnah. Maka bisa anak katakan ciri-ciri kitabnya ulama ahlus sunnah sekarang ini dan ciri-ciri kitabnya ahlul ahwa dan ahlul bid'ah yang ini sangat dengan hadis. Yang itu kering dari hadis. Bukunya para ulama kita ahlu sunnah dalil dalil dalil dalil dalil masya Allah mengikuti salafnya. Sedangkan ambil sambil merem bukunya ekonomi muslimin. Lihat ya, apakah Said Kutub ataupun yang lainnya kamu buka. Sekian halaman baru mungkin satu hadis satu ayat banyak bicaranya daripada hujahnya. Baik, labas ini menambah walaupun dengan satu dalil tadi sudah jadi hujah sudah cukup tapi beliau tambahkan dalil lain tambahkan dalil lain sudah tambah yakin tambah yakin tambah yakin wa sahihaini an ubadah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati Dalam dua kitab saya disebutkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang berkata mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya dan bahwasanya Muhammadan salawatullahi wasallamu alaih hambanya dan rasulnya. Dan bahwasanya Isa ini Maryam adalah hamba Allah dan anak hamba perempuan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan itu dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Ini maksud adalah kalimat kun. Allah ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Maka Isa ketika lahir dari perut Maryam dalam keadaan tanpa bapak, bahkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, maka ini karena Allah menyatakan jadilah, maka jadilah Isa. Sehingga jangan pusing memikirkan siapa bapaknya. Jangan bingung memikirkan nggak mungkin siapa bapaknya. Bagi Allah mudah, tinggallah katakan jadilah, maka jadilah. Itu yang dimaksud. Sehingga kalimat kalimat Tuhan al ila Maryam itu mengingatkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam harus dipersaksikan bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun jadilah maka jadilah dia. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lama keluar sedikit terkait dengannya. Bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah maha kuasa, maha bisa untuk menciptakan sekehendaknya. Pertama Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan Hawa dengan bapak tanpa ibu. Mengapa dengan bapak tanpa ibu? Karena dari Adam, dari rusuknya Adam diciptakan. Artinya dari bapak tanpa ibu. Dan kemudian Allah menciptakan Isa dari ibu tanpa bapak. Jadi semuanya menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan dikira Allah menciptakan manusia harus ada bapak, harus ada ibu. Tidak mesti. Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah menciptakan Hawa dengan bapak tanpa ibu. Allah ciptakan Maryam dengan ibu tanpa bapak. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Sehingga dalam Quran ada jawaban tersebut. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Adam betul-betul hissi yang diciptakan dari tanah, Allah bentuk menjadi manusia dan Allah katakan jadilah maka hiduplah dia. Sedangkan Isa alaihi salam juga dari tanah. Karena apa yang dimakan oleh Maryam alaihi salam ada dari tanah. Tumbuhan, dari binatang, semuanya dari tanah. Setelah itu, Allah katakan jadilah, maka jadilah di perut Maryam. Maka dikatakan kalimatuhu alqaha ila Maryam kalimat yang Allah katakan dan Allah lemparkan kepada Maryam. Jadilah, maka jadilah di perut Maryam. Wa ruhun minhu dan ruh dari Allah. Bukan dari zat Allah, tetapi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mempersaksikan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah masukkan dia dari pintu manapun, dari pintu jannah yang gelapan. Mana yang dia sukai? Faida kana al-wudu ma'a syahadatain mujiban li fathi abwabil jannah. Perhatikan dalil yang tadi dan dalil yang ini. Yang pertama tadi bicara tentang wudu, yang kedua berbicara tentang syahadatain. Dua-duanya membuka pintu-pintu surga. Berarti tidak sendirian. Orang berwudu tapi nggak punya iman diterima? Yang diterima. Sehingga iman pun mengiringi. Fondasinya iman. Kemudian dibangun di atasnya wudhu dan salat. Ya, maka dibuka pintu jannah. Berarti semua wudhu bersama syahadatain mujiban lipat si abu abil jannah. Keduanya menyebabkan terbukanya pintu-pintu surga. Saral wudhu unisfal iman. Maka berarti wudhu separuh iman. Karena bersama dengan iman membuka pintu surga nisbal imani billahi wa rasulihi bihadzal i'tibar dengan i'tibar yang seperti ini. Wa aidan demikian pula fal wudu'u min khisalil imanil khafiyah allati la yuhafiz 'alaiha illa mu'min. Wudu adalah perkara bagian dari iman yang khafiyah, yang samar. Tidak menjaganya kecuali mukmin. Dari mana kofiyahnya? Bukankah wudhu kelihatan? Tidak tersamar. Ada gerakan, membersihkan tangan dan sebagainya. Bukan dari situ dilihatnya. Tapi siapa yang menjaga wudhu? Orang ini menjaga wudhu. Orang ini tidak menjaga wudhu. Tapi apakah diketahui? Dan ketahui. Sebab ketika dia buang angin, dia sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu. Kalau orang mukmin, saya sudah tidak suci lagi. Wudhu lagi dia bersudah. Kalau orang itu tidak mukmin, nggak peduli. Orang lain nggak tahu ini. Saya buang angin, saya kencing, saya buang air, nggak ada yang tahu. Ngapain? Eh, saya berwudu. Berarti la yuhafid alaiha illa al-mu'min atau illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Karena ketika dia hadas, apakah hadas besar, hadas kecil, nggak ada yang tahu kecuali dirinya. Silahkan. Mau menjaga atau tidak menjaga. Menjaga tidak mengapa, tidak menjaga tidak mengapa. Dalam artian tidak ada dosa. Tetapi seorang mukmin menjaga wudhunya karena itu mendapatkan pahala. Tanpa ada yang tahu sedunia. Cuma dia sendiri yang tahu. Sendirian di rumahnya, tiba-tiba dia ke kamar mandi berwudhu. Kenapa? Hanya dia yang tahu. Kalau dia hadas barusan. ahdata ahdata hadasan berhadas. Berarti la yuhafiz 'alaiha illa mu'min. Kama fi hadis Tauban wa ghairihi sebagaimana hadis Tauban dan lain-lainnya, la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Hakim wa sahahahu Ibnu Hibban. Tidaklah ada yang menjaga taharahnya kecuali orang mukmin. Wal ghuslu minal janabah. Qad warada annahu ada'ul amanah Kama kharrajahu al-Uqaili min hadis Abi Darda. Mandi dari janabah, mandi junub. Telah diriwayatkan bahwa itu merupakan penunaian amanah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Uqaili dari hadis Abi Darda dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, "Khamsun man jaa bihin ma'a imanin dakhala jannah." Lima perkara. Siapa yang mendatangkan lima ini, dengan keimanan, maka dia akan masuk surga. Pertama, man hafadha ala salawatil khamsi. Siapa yang menjaga salat-salat yang lima waktunya. Ala wudhu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Menjaga salat-salat yang lima waktu. Bersama dengan wudhunya dengan sempurna, rukuknya, sujudnya, dan waktu-waktunya sudah dibahas tadi malam tentang rukun dari rukun-rukun salat adalah rukuknya, sujudnya, termasuk juga waktu-waktunya. Kalau tidak pada waktunya tidak diterima. Jadi dengan sengaja. Illa dororah atau pada waktu-waktu safar dalam keadaan dia boleh menggabungkan antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya pada waktu maghrib dan isya pada waktu zuhur dan asar. Tetapi kalau sengaja-sengaja dia sholat tidak pada waktunya, tidak diterima. Maka siapa yang menegakkan atau menjaga salat-salatnya dengan wudhunya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan waktu-waktunya. Yang kedua, a'taz zakata min malihi tayyib atau dengan tayyiban nafs biha. Yang kedua, mengeluarkan zakat dari hartanya dengan sukarela. Tayyiban nafsi artinya jiwa ini lapang. Artinya sukarela. Wa kana yaqulu wa aimullah. Dan berkata beliau, demi Allah la yaf'alu dhalika illa mu'min. Wa aimullah itu maknanya bersumpah dengan nama Allah. Ini uksim billah. Wa aimullahi la yaf'al dhalika illa mu'min. Sungguh demi Allah tidak melakukannya kecuali seorang mukmin. Puasa Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan wa hajjal baiti man istada ilaihi sabila dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu wa addal amanah dan menunaikan amanah qalu ya abad darda wa ma adaul amanah mereka bertanya kepada yang meriwayatkan yaitu Abu Darda ya Abu Darda apa maksudnya menunaikan amanah qala al-ghuslu minal janabah mandi janabah فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan kepada anak Adam dengan sesuatu dari agamanya selain ini selain wuslu minal janabah artinya kalau dia menjulum masih dibiarkan tidak terjamin orang tersebut sehingga segera dia menunaikan amanah bahwa dia terkena beban mandi junub ibadah yaitu mandi junub. Sanadnya fihi maqal. Fihi maqal tadi diperbincangkan oleh para ulama sahih dan dhaifnya. Mengapa? Ada Talha bin Nafi' dari rawinya yang lam yasma' min Abi Ayyub. Tidak mendengar dari Abi Ayyub. Demikian dikatakan oleh Nabi Hatim dan juga dari ayahnya. Wa fi maqalahu Abu Hatim nabar tetapi ada yang membantahnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Hatim, fihi nazar. Perlu dibantah, perlu dikritik. inna Talha ibn Nafi' karena talib ibn Nafi' wa in wasafahu al-hakim bit tadlis. Walaupun disifati oleh hakim dengan tadlis, tetapi kali ini sarraha al-hadis. Mudallis adalah orang yang menyembunyikan rawi karena khawatir tidak diterima. Bukan dusta, dia tidak berdusta. Tapi dia meriwayatkan dari orang yang dia percaya. Tetapi ketika mau disampaikan pada orang lain, dia khawatir orang ini menganggap orang ini demikian-demikian. Maka dia ambil langsung dari yang di atasnya, tapi tidak menyatakan haddatsana. Menyatakan dengan kalimat, hadis ini dari si fulan. Yang di atasnya. Rawi yang dia ambil tidak disebut. Misalnya, saya mengambil dari Muhammad, dari Abdullah. Muhammadnya nggak saya sebut. Saya katakan, dari Abdullah. Khawatir mereka tidak mau terima kalau dari Muhammad. Baik. Masalahnya sekarang, mudallis sini, apakah diterima hadisnya? Dia bukan mendusta, dia jujur. Gak berani dia berkata, Abdullah mengatakan pada saya, gak berani. Dia akan berkata, dari Abdullah. Maka, orang yang dikenal mudallis, tidak diterima kalau memakai an-anah. Pakai an fulan, an fulan, an fulan, tidak diterima. Khawatir ada sembunyi, ada rawi yang disembunyikan. Tetapi kalau dia memakai lafaz tasrih, lafad yang tegas berkata kepadaku haddatsana atau akhbarana ini namanya tasrih fi'ilnya sarraha maka di sini dikatakan walaupun dia disifati oleh hakim dengan tadlid faqad sarraha tetapi dia telah sarraha bil hadis dia tidak berkata dengan anana tapi berkata haddatsana akhbarana begitu maka diterima fazalat tuhmatut tadlis maka hilanglah tuduhan tadlis karena dia kali ini tidak pakai anak-anak tetapi pakai tasrih. Wa huwa thiqatun wa nasai Dan dia thiqah dianggap thiqah oleh Nasai, Ibnu Adi dan ashabus sunan. Ila akhirih. Al ala kulli hal isinya tidak berbeda dengan hadis-hadis sahih sehingga tidak ada masalah. Kalaupun mau dikatakan ada perbedaan hanya istilah. Istilah adalah amanah itu adalah mandi junub. Ini dalam hadis ini. Wallahu alam apakah ada dalam hadis yang sahih. Tetapi kalau masalah mandi junub adalah sesuatu yang amanah yang harus dia kerjakan, ya jelas. Pada sekian banyak hadis. Wa kharraja Ibnu Majah min hadis Abi Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa adaul amanah kaffaratun lima bainahunna. Hadis Hasan. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, dan menunaikan amanah adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Qila ditanyakan, ma adaul amanah?" Apa itu adaul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Sudah cukup. Dengan hadis Hasan ini terdukung. Lafaz bahwasanya mandi janabah kadang disebut amanah. Wa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Karena setiap di bawah satu lembar rambutnya ada janabah. Maksudnya harus basah semuanya. Karena setiap satu lembar rambut ada janabah di sana. Wa hadithu Abi Darda alladhi qablahu ja'ala fihi al-wudu'a min ajza'is salah. Dan hadis Abi Darda dan yang sebelumnya menjadikan bahwa wudu sebagai bagian dari salat. Oleh karena itu ada beberapa fuqaha yang tasyaddad. Tasyaddad itu apa? Tasyaddud. Ya keras. Sampai-sampai selama kamu junub karena kamu berlama-lama, kamu harus menjaga rambutmu jangan sampai ada yang satu, jatuh satu lembar pun kamu simpan mandi bareng-bareng sama dia. Sahih sampai seperti itu. Termasuk yang haid dari para wanita. Walaupun itu namanya istihsan. Istihsan nggak ada dalilnya. Tetapi dengan kaidah-kaidah fikih tadi, dia itu harus mandi janabah dan harus mandi haid setelah bersih. Maka setiap lembar rambutnya punya kewajiban untuk dibersihkan atau untuk dimandiin. Maka ketika dia head rontok rambutnya sekian, maka tidak akan mandi. Yang ini belum mandi. Maka dia ambil. Dengan hadis yang seperti ini. Bahwa inna likulli sya'ratin janabah. Setiap lembar rambutnya adalah janabah. Walaupun beberapa ulama yang tidak tasyadud, yang tidak e, keras seperti itu, mengatakan adapun yang rontok dengan tidak sengaja ma'fuun. Termaafkan. Artinya dimaafkan. Tapi yang wajib adalah yang masih bersamamu di kepalamu harus basah semuanya. Wallahu taala a'lam. Dan yang tasyadud seperti itu biasanya karena apa? Karena ihtiyab, kehati-hatian, kehati-hatian, kehati-hatian akhirnya dari sebuah syariat. Yang Ibn Qayyim mengkritiknya dalam kitab beliau seperti ihtiyat yang sudah pernah kita singgung masalah buang air kecil. Setelah kalian buang air kecil harus melakukan sepuluh perkara agar kalian yakin bahwa najisnya tidak keluar lagi ihtiyatan sebagai kehati-hatian. Pertama, pijit. Kedua, loncat-loncat. Ketiga, dehem. <clears throat> gitu. Biasanya kalau keluar lagi dia. Sampai sepuluh. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dan Sadar Qayyim laisa fiha dalil. Kalau keluar lagi bagaimana? Kalau sadar bersihkan. Kalau tidak sadar maafun. Kalau tidak sadar, maafun, Termaafkan Karena dia tidak tahu. Tetapi kehati-hatian perlu tidak dengan ekstrim. Itu masih bukan 10 malah 20. Sampai suruh naik tangga turun tangga. Enam, Ala kulihal, ketika kamu yakin sudah benar-benar tidak keluar lagi cukup. Setelah itu innamal a'malu binniyat. Wajah fi hadis وجاء في حديث آخر خرجه البزار من رواية شبابة ابن سوار قال حدثنا المغيرة ابن مسلم dari أعمس dari Abi Saleh dari Abu Hurairah secara marfu' as-salatu thalathatu aslas salat itu tiga bagian aslas itu jamak dari sulus sulus itu sepertiga salat itu ada tiga sepertiga sepertiga, sepertiga, sepertiga. Salah satu aslan. Al-tuhur thuluthun. Bersuci itu sepertiga. Waruku' thuluthun. Ruku' adalah sepertiga. Wasujud thuluthun. Sedangkan sujud sepertiga. Faman addaha bihaqqiha qubilat minhu. Siapa yang menunaikan dengan haknya, maka diterima. Wa qubila minhu sa'iru amali. Dan akan diterima pula seluruh amalan-amalannya Wa man ruddat alaihi salatuh dan siapa yang tertolak atasnya salatnya, rudda alaihi sairu amalih, akan ditolak pula seluruh amalan-amalannya. Wa qala tafarrad al-Mughirah al-Mahfuz an Abi salih Dan Mughirah menyendiri dengan hadis ini. Dan yang mahfuz dan yang mahfuz dari Abi Salih dari Ka'ab min qawlihi dari ucapannya rahimahullah. Baik, disebutkan. Hasan. Wa yahtamil an yuqal wa hadha taqsim al-wudu'u thuluthun atau thuluthus salah. Berarti hadis ini berbicara tahur, <clears throat> wudu, sepertiga salat. Hadis yang tadi setengah, hadis yang ini sepertiga. Illa an yaj'ala ar-ruku wa sujud ka syai'il wahid yang menganggap separuh salat berarti menganggap wudu, uh, ruku dan sujudnya dianggap satu. maka semua gerakan-gerakan salat satu, satu laginya tohara. Litaqarubihima fis salah. Karena kedua-duanya berdekatan dalam salat. Fayakunul wudu nisfas salati aydan. Maka wudu itu dengannya menjadi separuh salat. ويحتمل أن يقال إن خصلان الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه ada lagi makna tuhur fatrul iman. Masya Allah. Yaitu bahwasanya sama-sama membersihkan. Tuzakihi. Amma taharah. Adapun taharah membersihkan dohir-dohirnya. Yang ada di kulit dibersihkan. Yang ada di wajah dibersihkan. Itu membersihkan. Madi jamak. Kenapa juga tuhur. Membersihkan juga. Tapi badannya secara hissi Fahiyya taqtasu bitathiril jasad. Berarti taharah adalah pembersihan luar jasad-jasadnya. Wa tanzifihi. Fasara khisalul iman kismain. Berarti jadilah iman itu dua bagian. Pembersihan jiwa dan pembersihan badan. Iman ada dua jenis. Ada pembersihan jiwa dan pembersihan badan. Pembersihan badannya apa? Taharah. Pembersihan jiwanya apa? Semua amalan membersihkan jiwa. Berarti separuh. Dari situlah dikatakan tuhur separuh iman. At-tuhur syatrul iman. Ahaduhuma yutahhir zahir wal akhar yutahhir batin. Yang satu membersihkan zahirnya, yang satu membersihkan batinnya. Fahuma nisfani berarti ada dua bagian. Separuh membersihkan badan, separuh membersihkan jiwa. Bihadal i'tibar dengan ungkapan yang seperti ini. Wallahu a'lam bimuradihi wa muradu rasulih. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dimaukan olehnya dan oleh Rasulnya fi dzalika kullih. Wallahu taala a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, wa atubu ilaik.